Beliau mengatakan mubtada adalah isim yang dirofa' al-ari 'anil awamil yang kosong dari amil-amil. Qala syarih berkata pensyarah yakni bil awamili nawasikhal ibtida'i wa ghairaha al awamil. Yakni yang dimaksudkan dengan amil-amil di sini adalah amil-amil yang menghapus hukum mubtada dan selain itu dari amil-amil yang ada seperti amil kana wa khawatuha kosong dari amil nam inna wa khawatuha dan yang semisalnya Kakaulika seperti ucapanmu. koma Zaidun. koma Zaidun. Fa Zaidun ismun marfu'. Maka kalimat Zaid Zaidun ini isim yang dirafa. Dia dirafa dengan tanda dhammah. Dikarenakan dia isim mufrad. Lakinnahu ghairu 'arin 'anil awamili. Namun kalimat Zaidun tidak kosong dari amil kita lihat sebelum Zaid ada lafat qama. Sehingga Zaid didahului oleh amil qama. Lianna qama amilun. Dikarenakan qama amilun. Nah, sehingga atas dasar ini Zaid tidak bisa kita hukumi sebagai mubtada. Dikarenakan dia didahului oleh amil. Nah, wakadzalika kana Zaidun qa'iman. Ya amil itu sesuatu yang beramal merofakkan Zaid. Ya di sini Zaid Zaidun dirafa oleh qama. Nah, oleh fi'il qama. Fi'il qama itu sebagai amil yang beramal me merofakkan Zaidun. Wa kadzalika kana Zaidun qa'iman. Demikian pula contoh kana Zaidun qa'iman. Fa Zaidun laysa mubtada. Maka Zaid bukan mubtada li'annahu laisa 'ariyan 'anil awamil dikarenakan dia tidak kosong dari amil didahului oleh amil sebelumnya yaitu amil apa amil kana zaidun itu dirafa oleh kana nah sehingga ini definisi mubtada isim yang dirafa yang kosong dari amil-amil lafaz Qala kemudian al-Imam Ibnu Ajurum rahimahullahu taala menyebutkan definisi khabar wal khabaru huwa huwal ismul marfu'u al musnadu ilaihi khabar adalah isim yang dirafa' yang musnad disandarkan kepada mubtada yakni anna al khabara marfu'un aidha yakni khabar juga dirafa wa huwa musnadun ila al mubtada dan dia diisnadkan disandarkan kepada mubtada ay mukhbarun bihi anhu yakni mengkhabarkan tentang mubtada ya khabar itu mengkhabarkan keadaan mubtada thumma massala dzalika biqaulih kemudian Ibnu Ajurrum memberikan contoh khabar dengan ucapannya atau memberikan contoh mubtada dan khabar sekaligus dengan ucapan ucapannya nahwu qaulika Contohnya adalah ucapanmu Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Zaidun mubtada, qaimun khabar. Zaidun qaimun artinya apa? Zaid berdiri. Sehingga qaimun di sini menjelaskan atau mengkhabarkan keadaan Zaid. Zaid itu adalah Naam keadaannya adalah berdiri. Fazaidun mubtada'un maka Zaid mubtada' li'annahu ismun marfu'un. Dikarenakan Zaid itu isim yang dirafa' arin anil awamil lafziyah. Kosong dari amil-amil lafaz. Wa qaimun khabaruhu. Adapun qaimun adalah khabarnya. Li'annahu ismun marfu'un musnadun ilal mubtada. Dikarenakan qaimun itu isim yang dirofa yang menjelaskan keadaan mubtada. Thumma mathala aydan bil musanna wal majmu' Kemudian Ibnu Ajurum memberikan contoh mubtada dan, dan khabar yang berbentuk musanna dan yang berbentuk jamak. Jamak mudzakkar salim. Faqala beliau mengatakan zaidani qaimani. Az-zaidani mubtada dan dia musanna. Qaimani khabar dan dia juga musanna. Dua orang Zaid, kedua-duanya berdiri. zaiduna qaimuna Az-zaiduna mubtada dan dia berbentuk jamak mudzakkar salim, qaimuna khabar berbentuk jamak mudzakkar salim. Orang-orang yang bernama Zaid mereka berdiri. Faz-zaidani mubtada'un li'annahu ismun marfu'un 'arin 'anil 'awamili. Maka az-zaidani ini mubtada dikarenakan dia isim yang dirafa' yang kosong dari amil-amil lafaz. Wa qa'imani khabaruhu dan lafaz qa'imani adalah khabarnya li'annahu ismun marfu'un musnadun ilaih dikarenakan dia isim yang dirafa yang menjelaskan atau mengkhabarkan keadaan mubtada wa kadzalika az-zaiduna qa'imuna demikian pula contoh az-zaiduna qa'imuna az-zaiduna mubtada qa'imuna khabar qala al-imam ibnu ajurrum rahimahullahu taala kemudian beliau menyebutkan macam-macam mubtada Qala wal mubtada'u kismani. Mubtada ada dua macam, zahirun wa mukmarun. Ada mubtada yang berbentuk isim zahir, ada mubtada yang berbentuk isim dhamir. Fadzahiru ma taqaddama Ada <clears throat> Adapun mubtada yang berbentuk isim zahir sebagaimana yang telah lewat penyebutannya. Pada contoh-contoh yang telah disebutkan itu semuanya adalah mubtada yang berbentuk isim zahir. Yakni yakni al-musulul mutaqaddimah al-musulul al-musal al-musul al-mutaqaddimah. Yani contoh-contoh yang telah lewat. Lianna al-musnad ilaiha zahirun. Naam, dikarenakan berbentuk isim zahir. Contoh-contoh yang disebut yang disebutkan di awal itu adalah mubtada yang berbentuk isim zahir. Zaidun qaimun, Zaidun mubtada dan dia isim zahir. Qauluhu dan ucapan Ibnu Aj- Ibnu Ajurum wal mukmaru isna asyara dan isim dhamir yang menjadi mubtada ada dua belas Isim dhamir yang menjadi mubtada ada dua belas Wahia apa saja? Ana yang pertama ana, wa nahnu yang kedua nahnu, wa anta wa anti. Yang ketiga anta, yang keempat anti, wa antuma, wa antum, wa antunna, wa huwa, wa hiya, wa huma, wa hum, wa hunna ini 12 dhamir yang menjadi mubtada. Qala asy-syarih berkata pensyarah al-mubtada idza kana dhamiran yanhasiru fi ma dzukira. Mubtada apabila berbentuk dhamir maka terbatas pada apa yang telah disebutkan. Hanya 12 aja. 12 bentuk dhamir. Fa'ana maka ana dhamirul mutakallim wahdah. Dhamir kata ganti orang pertama sendirian biasa dimanakan saya wa nahnu dhamirul mutakallim wa ma'ahu ghairuhu awil mu'azzim nafsahu nahnu ini dhamir kata ganti orang pertama yang bersama orang lain atau sendirian dalam keadaan mengagungkan dirinya biasa dimanakan kami wa anta dhamirul wahidul mukhatab anta dhamir satu orang, katakan di satu orang al-mukhatab yang diajak bicara. Dimanakan kamu. Dan dia muzakkar, laki-laki. Kamu laki-laki. Wa anti dhamirul wahidatil mukhatabah. Anti kata ganti orang yang diajak bicara perempuan. Kamu perempuan, dimanakan. Wa antuma dhamirul musannal mukhatab. Antuma ini dhamir musanna dua orang, kata ganti dua orang dan dia mukhatab kata ganti pihak orang kedua yang diajak bicara wa yashtariku fihi al-mudzakkar wal muannas dan berserikat dalam menggunakan antuma itu muzakkar dan muannas berserikat di dalamnya makna muzakkar makna laki-laki dan makna perempuan sehingga bisa dimanakan antuma kalian berdua bisa untuk laki-laki bisa untuk perempuan tergantung siak kalam tergantung konteks kalimat wa antum lil mukhatabin al mudzakkarina antum ini domir kata ganti orang yang diajak bicara muzakkar bisa dimanakan kalian laki-laki ya dia jamak nah jamak wa antunna lil mukhatabatil muannasati antunna ini kata ganti orang yang diajak bicara kata ganti orang kedua yang diajak bicara jamak perempuan dimanakan kalian para wanita wa huwa lil wahidil ghaib huwa ini kata ganti orang pertama an afan kata ganti orang ketiga yang dibicarakan sendirian di mana kan dia wahia lil wahidatil ghaibati hiya ini dhamir kata ganti orang yang orang ketiga yang diajak bicara perempuan di mana kan? dia perempuan wahuma lil musannal ghaib huma ini kata ganti orang yang dibicarakan kata ganti orang ketiga dan dia musanna dua orang wa yashtariku fihi al-mudzakkar wal muannats dan berserikat padanya muzakkar laki-laki dan perempuan bisa untuk laki-laki bisa untuk perempuan wa hum lil ghaibin al mudzakirin hum ini untuk jamak untuk jamak muzakkar ghaib dan dibicarakan dimanakan mereka laki-laki wahunna lil ghaibatil muannatsati dan yang terakhir hunna ini dhamir katakan orang ketiga yang dibicarakan dan dia jamak muannas jamak muannas dimanakan mereka para perempuan Qala kemudian al-Imam Ibnu Ajurrum rahimahullahu taala menyebutkan contoh contoh mubtada yang berbentuk dhamir nahwu qaulika contohnya ucapanmu ana qaimun. Aku berdiri. Wa nahnu qaimuna dan kami berdiri. Qala berkata pensyarah fa ana mubtadaun maka lafat ana ini mubtada wa qaimun khabaruhu dan qaimun khabarnya. Wa kadzalika nahnu mubtada demikian pula nahnu mubtada qaimuna khabaruhu dan qaimuna adalah khabarnya. Qala al-Imam Ibnu Ajurrum rahimahullahu taala wa ma asbaha dzalik dan yang semisal dengan itu. Qala syarih berkata man syarah istaghna bi tamtsilil mutakallim an tamtsil ma baqiya. Al-Imam Ibnu Ajurrum mencukupkan dengan menyebutkan contoh dhamir mutakallim ini dhamir ana dan dhamir nahnu yang menjadi mubtada mencukupkan dengan contoh tersebut dari menyebutkan contoh Domir-domir yang lain. Wa misalu ma baqiya, contoh domir yang domir yang lain selain domir mutakallim anta qaimun, engkau laki-laki berdiri, wa anti qaimatun, engkau perempuan berdiri, wa antuma imani, kalian berdua berdiri, wa yusyarikul mudzakkara fi dzalikal muannasu. Muannas ini berserikat dengan muzakkar dalam hal ini. Nah, nahwu contohnya antuma qaimatani. Ini kalau ditujukan kepada muannas. Antuma qaimatani. Kalian berdua, kalian berdua perempuan berdiri. Idza qa idza khatabtal muannasataini. Jika engkau mengajak bicara dua orang perempuan. Wa antum qaimuna. Dan kalian para laki-laki berdiri. Wa antunna qaimatun. Dan kalian para perempuan berdiri wa huwa qaimun dan dia berdiri wa hiya qaimatun dan dia perempuan berdiri ghaib wa huma qaimani dan dia dua orang berdiri fil muzakkar ini untuk muzakkar wa qaimatani fil muannas adapun kalau muannas maka khabarnya adalah qaimatani sehingga dikatakan huma qaimatani dua orang perempuan tersebut berdiri Wahum qaimuna dan mereka kaum laki-laki berdiri. Wahunna qaimatun dan mereka para perempuan berdiri. Qala fal mubtada'u fi hadhihi al-wujuhi kulliha mabniyun. Maka mubtada pada contoh-contoh ini semuanya mabni. La yadhharu fihi i'rab. Tidak nampak i'rab padanya. Li Li'anna dhama'ira kullaha mabniyatun. Dikarenakan dhamir semuanya itu mabni. Nah, tetap pada satu keadaan, tidak berubah, rubah keadaan akhirnya. Nah, sehingga cara mengirabnya cont pada contoh ana qaimun, anak mubtada dan dia mabni sukun. Nah, berada pada posisi rofa sebagai mubtada fi mahalli raf'in mubtada berada pada posisi rofa sebagai mubtada. Nah, kita cukupkan pada kesempatan kali ini wasallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in